Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin majelis cahaya hati yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Arifin lebih senang lagi karena duduk dekat dengan Abah Abah Raul Bahar. Pakai L sebenarnya kata beliau. Ya. Bukan H. Bahar. Apa ya bah artinya Raud? Taman lautan yang terpuji. Ya. Subhanallah taman lautan terpuji. Tema kita apa bah? Hakikat manusia.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 Tidak ada kata-kata yang paling berharga lagi indah yang saat ini ingin kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang datang dari lubuk hati kita yang sangat dalam. Kemudian kita ukir lewat lisan dan bibir kita. Kecuali kata-kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimah agung lagi mulia sebagai wahyu pertama yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia Baitul Ijjah kemudian dari Baitul Ijjah dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Adam alaihi salam alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Abah pandu sampai tiga kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin satu kali, atas dasar syukur ia kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada si hamba, maka Allah berikan pahala sebesar kebaikan tujuh lapis bumi. Manakala dibacakan yang kedua kali, Allah berikan pahala kebaikan sebesar tujuh lapis langit. Dan manakala dibacakan yang ketiga kali, Allah bertanya, memang kamu mau apa lagi? Kata Allah. Tinggal Jawab kepada Allah, ingin apa setelah kita membaca Alhamdulillah yang ketiga kali. Keinginan-keinginan itu ditawarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu agungnya kalimah ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Apakah nikmat-nikmat itu berupa nikmat batiniah? maupun nikmat-nikmat itu berupa nikmat zohiriyah yang tidak terhitung jumlahnya lagi tidak ternilai harganya sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini kemudian nikmat apa yang pada saat ini yang paling harus kita syukuri kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di samping nikmat-nikmat yang lainnya nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini 18.000 alam. Ini di dalam rangka menafsirkan ayat kedua daripada suratul Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah Rabbil alamin. Rob maknanya ada empat. Yang pertama adalah al khalik Yang kedua adalah As-Sohib. Yang ketiga adalah Al-Malik. Yang keempat adalah Al-Hafiz. Yang pertama adalah al khalik Allah pencipta. Yang kedua adalah As-Sohib, Allah pemilik yang ketiga adalah Al-Malik, Allah Raja. Dan yang keempat adalah Al-Hafiz, Allah Pemelihara. Artinya ketika kita berjumpa dengan Rob dalam Al-Quran, pastikan maknanya ada empat. Allah pencipta, Allah pemelihara, pemilik, Allah Raja dan pemelihara. Al-Alamina kalimah Jamamu Jakar salim. 18 ribu alam. Kemudian <clears throat> dari belas ribu alam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu alam yang bernama alam Jabarut. Kemudian di alam Jabarut itu berdasarkan tafsir Imam Dohak, jumlahnya ada 18.000 jenis makhluk. Kemudian dari 18.000 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu makhluk yang bernama manusia. Kemudian kita ingin tahu pada pagi hari ini siapa sesungguhnya manusia itu. Karena jangan-jangan kita sudah lama jadi manusia, kemudian kita tidak mengenal diri kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ketiga dalam surat Tin. A'udzubillahi rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yang artinya wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam biswab kata ahli lugoh laknya ini adalah sumpah kodnya adalah tahqiq jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menjelaskan hakikat manusia Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah terlebih dahulu mentahkik terlebih dahulu artinya bahwa kalau Allah sudah bersumpah, kalau Allah sudah mentakik agar setiap orang yang mendengar penjelasan ini betul-betul yakin bahwa demikian adanya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia dengan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani Artinya aku bersumpah kata Allah. kod benar-benar khalaqna telah menciptakan kami al-insana kepada manusia fi ahsani takwim dalam rupa, dalam bentuk takwim yang sempurna. Tidak ada rupa dan tidak ada bentuk yang paling sempurna dari 18 ribu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat yang mengalahkan kehebatan, kesempurnaan, keinahan bentuk makhluk yang bernama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Bukan saja makhluk manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Dalam rupa yang sempurna. Akan tetapi lebih jauh daripada itu, Allah berfirman dalam surat lain, Walakad karomna bani Adam." Bersumpah yang kedua kali kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku bersumpah." Mentakik yang kedua benar-benar karomna telah memuliakan kami kata Allah subhanahu wa ta'ala Bani Adam kepada keturunan Adam kenapa kalau yang tadi disebutnya al-insan ayat yang kedua disebutnya Bani Adam agar kita tahu dengan sejarah kita bahwa sesungguhnya kita lahir daripada seorang ayah yang bernama Adam dan kita lahir daripada seorang ibu yang bernama Siti Hawa istrinya tercinta Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril alaihissalam usai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril melihat dirinya gagah perkasa, hebat luar biasa. Dalam satu keterangan, manakala malaikat berdiri di alam dunia, maka kakinya akan kakinya akan berada di ujung tujuh lapis bumi sana. Kepalanya akan berada di ujung tujuh lapis langit sana. Kemudian malaikat Jibril dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 600 sayap. 300 sayap sebelah kanan, 300 sayap sebelah kiri. Manakala dua sayap saja dibuka oleh malaikat Jibril, alam jagat raya ini tertutup sehingga matahari cahayanya tidak akan pernah tembus. Malaikat Jibril syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Allah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam Jibril, "Kenapa engkau sujud lama-lama di hadapanku 300 tahun?" Malaikat Jibril berkata, "Ya Rob, bagaimana aku tidak sujud di hadapan engkau 300 tahun? Karena engkau telah menganugerahkan penciptaanku sedemikian rupa gagah dan hebatnya. Maka aku sujudkan kepalaku 300 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, akan aku ciptakan satu makhluk yang jauh lebih sempurna penciptaannya ketimbang engkau. Yang jauh lebih sempurna pangkat kedudukannya ketimbang engkau." Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mendengar firman Allah Subhanahu wa taala semacam itu bangkit daripada sujudnya Seraya bertanya ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala ya Rob. Makhluk siapakah itu? Makhluk apakah itu? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab makhluk yang bernama manusia. Oleh karenanya hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan makhluk manusia. Allah sengaja libatkan malaikat Jibril alaihissalam wahai Jibril, engkau ambil empat saripati tanah dari empat penjuru, barat, timur, utara, selatan. Kemudian dikumpulkan menjadi satu, disimpan kurang lebih 40 tahun. Lihat keterangan di dalam kitab tafsir Ibnu Kasir, setelah 40 tahun, wahai Jibril, mana tanah itu bawa ke hadapanku. Maka tanah itu oleh tangan suci Allah Subhanahu wa taala sendiri dibentuk. Jadi lekukan-lekukan yang ada pada tubuh kita ini adalah asar tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah terbentuk Allah letakkan dua pasang mata. Rupanya malaikat Jibril paham pasti ini untuk melihat. Allah letakkan dua pasang telinga. Rupanya malaikat Jibril paham dua pasang telinga pasti untuk mendengar. Allah letakkan hidung Malaikat Jibril paham hidung pasti untuk bernapas, untuk mencium wangi atau bau. Malaikat Allah Subhanahu wa taala takkan dua tangan, dua kaki. Malaikat Jibril paham pasti tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan bahkan untuk berlari. Akan tetapi tidak lama kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Jibril itu datangkan sekerat daging kepadaku kemudian datangkan oleh malaikat Jibril, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama Allah gantungkan dalam rongga dada manusia. Malaikat Jibril bungkam seribu bahasa. Terpaksa malaikat Jibril harus bertanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya Rob. Ketika engkau letakkan dua pasang mata, aku paham untuk melihat. Dua pasang telinga, aku paham untuk mendengar. Hidung, aku paham untuk bernapas untuk mencium wangi atau bau lisan bibir aku paham untuk berbicara tangan kaki aku paham tangan untuk bekerja kaki untuk berjalan atau berlari tapi ketika engkau pasangkan dan gantungkan satu kerat daging dalam rongga dada manusia itu aku tidak tahu ya Rob apakah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab wahai Jibril hadza al-qalab ini yang disebut dengan hati. Kemudian buat apa kau gantungkan hati dalam rongga dada manusia? Allah menjawab, tempat bersemayam aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dikatakan bahwa hati itu luas. Lebih luas daripada tujuh lapis bumi. Hati itu luas. Lebih luas daripada tujuh lapis langit bahkan tujuh lapis bumi dan tujuh lapis langit dan segala isi disatukan dibandingkan dengan keluasan hati hati jauh lebih luas daripada tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi oleh karenanya setiap hati manusia wallahi tidak akan pernah puas jangan kekayaan sebesar kabupaten Bogor jangan kekayaan sebesar provinsi Jawa Barat hatta seluruh dunia ini dimiliki oleh seseorang diri, wallahi manusia tidak akan pernah puas. Kemudian kapan hati manusia puas? Manakala di dalam rongga setiap hati manusia ada keagungan, ada kebesaran, dan ada kemuliaan Allah subhanahu wa Allahu Akbar. Tes, finish. Kalau iman sudah masuk, agnal gina al-qana'ah Itulah kekayaan sebenarnya melebihi dunia dengan segala isinya. Jadilah ia hamba Allah yang mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat yang didesain oleh Allah tanpa nafsu. Karena itu kita mengaji, mengkaji agar hati ini tumbuh iman yang kuat. Dan itulah kekayaan yang luar biasa. Semakin sempurnalah ciptaan Allah pada diri manusia itu karena iman di hatinya. Maafkan Arifin, terbatas waktu. Terima kasih Ustaz Surur. Jangan lupa amal jariah pembangunan pesantren Ajikal selalu Arifin ingatkan karena ini bagian bekal kita dan ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah dan sayang kita pada saudara kita. Hubungi Ahi Awaludin 0856 90010 0856 90010 kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi